BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kalau Denmas tetap berdiri di situ, jangan salahkan Kilurah Jatidari. Eh, jangan Ki, jangan. Aduh, sudahlah, sudah. Kok malah ribut-ribut di sini tuh? Eh, masuk kamu nih, masuk. Biar urusan ini ku selesaikan sendiri. Ini urusan laki-laki. Jangan, Kilurah, jangan. Hah? Mengapa kita tidak mengalah saja? Sudahlah, Denmas Yatmiko. Mengapa Denmas masih datang juga ke pondok kami? Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kalau aku tidak apa-apa, Kang lura Tapi ya, Bagaimana toh ini? Kasihan kita setir ngisi. Nanti di sana dia kesepian, tidak punya teman. Uh, sebenarnya aku agak khawatir Kang Lura. Hmm? Soalnya di sana banyak laki-laki. Hmm? Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Sumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Hari Yoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lurah Jatisari memacu kudanya sekencang-kencangnya, meninggalkan pintu regol halaman dalam katumengkungan. Wajahnya merah padam. Dia benar-benar merasa sangat terhina, sangat tersinggung mendengar apa yang disampaikan Tumenggung Jayang Logo maupun istrinya. Dia terus berkuda tanpa menghiraukan udara dingin dan angin yang membawa kabut. Dia ingin segera sampai di pondoknya. subuh dikumandangkan, Kilurah Sarip tiba di pondok kediamannya. Dia langsung menyimpan kudanya di kandang belakang. Setelah itu dia bergegas membuka pintu depan dan melihat istrinya tengah duduk menunggu dengan wajah cemas di ruangan tengah. Bagaimana Kang Lurah? Gusti Temenggung marah ya? Ah, kamu tidak diapa-apakan kan? Iya, badanku tidak apa-apa, nih. Tubuhku sehat-sehat saja. Tapi ini, ini hatiku, jiwaku yang luka parah. Kamu kena marah Gusti Temenggung ya? Well, bukan hanya kena marah, tapi aku sudah tidak dianggap orang lagi, tidak dimanusiakan lagi. Aku sudah dianggap seperti kambing, seperti binatang, seperti sampah yang tidak ada harganya. Benar-benar sakit hatiku ini. Jadi begitu rupanya seorang tumenggung, seorang penyayi kalau sedang marah kepada rakyat kecil. Hmm. Orang dianggap salah itu bisa saja dipukul sampai bapak belum dikepung atau dibunuh sekalian. Hmm, itu bisa saja terjadi dan itu suatu peristiwa yang lumrah. Tapi kalau yang namanya orang sudah tidak diorangkan lagi, tidak dianggap manusia lagi. Waduh, waduh, waduh. Sakitnya bukan main, nih. Ya. Hmm, sudahlah, Kang Lura, Ini memang sudah menjadi bagian kita sebagai orang kecil, kawulo cilik. Iya. Sudah menjadi nasib kita Jangan disesali lagi, Kang. Yang penting sekarang, mm hmm bagaimana si genduk Setianingsih anakmu itu? Ya, dia tidak mungkin kita sembunyikan di sumber jati lagi. Sebab Demas Jatmiko sudah tahu. Pasti suatu saat dia akan menemuinya lagi. Dan aku tidak yakin Setio Ningsih mempunyai kemampuan untuk menolak kehadirannya. Tidak mungkin itu. Nah, terus bagaimana, Ki? Ya, kita harus carikan tempat yang lain, yang aman, yang tidak mungkin dan Mas Jatmiko bisa menemukannya. Hmm, di mana itu, Ki? Aku tahu tempat itu. Di sepanjang aliran Kali Blongkeng di Desa Andeles. Hmm? Maksudmu di pondok kediaman Sawung Rono. Adikmu yang menjadi kepala rampok itu. Iya, lalu di mana lagi? Hmm? Kukira sedoning Sih akan aman kalau kutitipkan di sana. Di samping tempat itu jauh, juga pasti tidak akan ada orang yang berani mendekatinya. Karena tempat itu merupakan sarang kawanan rampok. Dan Sawung Rono sendiri pasti berusaha keras melindungi Ningsi. karena dia akan menjadi menantunya. Ya, tapi hmm? tempat itu jauh sekali, Kilura. Kalau suatu saat nanti kita kangen bagaimana? Ya, tapi demi keselamatan anak kita, juga keselamatan kita sendiri, untuk sementara kita tidak usah kangen-kangenan dulu. Ya, ya, kita tunggu sampai peristiwa ini menjadi dingin. Sekarang suasananya sedang panas sekali. Kalau kamu mendengar apa yang dikatakan Gusti Temenggung Jayeng Logo, wah, wah, wah, suasananya seperti air samudera yang sedang mendidihnya. Panas bukan main. Dan kalau sampai terbukti nanti Den Mas Niko masih berhubungan dengan anak kita, kita yang harus menanggung akibatnya nih. Itu merupakan peringatan yang keras dari Gusti Tumenggung sendiri. Kita yang bertanggung jawab. Bukannya aku tidak mau bertanggung jawab. Bukannya aku takut nih. Tapi selama masih bisa diatasi, ya kita kita harus mencari cara yang baik untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri. Tapi kalau memang sudah terjepit, ya apa boleh buat? Sekalipun harus berhadapan dengan seorang tumenggung yang membawa ribuan prajurit yang akan bertindak sebagai punggawa kerajaan Mataram, apa boleh buat ini? Demi anak kita, aku tidak akan mundur barang setapak. Sekalipun hanya sendirian, aku tidak akan menyerah. Kalau hal itu kulakukan demi keselamatan Setioning. Oh iya, tapi dia hanya sendirian saja. Coba lihat sekitar dan hatiku tidak enak, Lurah. Uh, kamu di sini saja, tidak usah ikut keluar. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapinya. Ya, di sini saja. Jati Staris segera berdiri dan beranjak meninggalkan ruangan tengah. Daun pintu depan terbuka lebar, dan Kilurah melihat sosok tubuh seorang laki-laki berdiri tegak di bawah pohon di dekat kudanya. Dia belum tahu siapa yang datang. Sosok itu masih belum jelas. Wajahnya pun masih tersapu oleh sebagian kegelapan yang hampir pudar. Kilurah Jatisari kembali melangkah semakin dekat, dan sosok itu pun juga bergerak menghampirinya. Kilurah Jatisari terkejut seketika dia berhenti. Oh, Denmas eh, Jatmi, kau. Memang benar, sosok tubuh itu adalah Jasmiko. Pemuda bangsawan itu berdiri tegap, dan kedua belah matanya menatap Kilurah Jatisari dengan tajam. Tajam, namun begitu tidak mengandung permusuhan. Kilurah Jatisari mendengus kecil. Tiba-tiba dia kembali teringat kata-kata Tumenggung Jayang Logo dan istrinya yang benar-benar telah menimbulkan luka parah di hatinya. Dan sekarang dia berhadapan dengan Jat Miko, anak laki-laki mereka. Kilurah Jatisari maju lagi selangkah sambil berkacak pinggang. Mau apa dan Mas Jatmiko datang kemari? Hmm? Masih penasaran ya? Ingin ketemu Setioningse? Tidak, Kilurah. Hmm? Iya, aku justru ingin menemuimu. Alah, sudahlah dan Mas. Semuanya sudah berakhir. Cukup sampai di sini. Sekarang silakan dan Mas Jatmiko pergi. Kehadiran Denmas tidak dibutuhkan di pondok saya yang jelek ini. Ten Denmas? Mengapa Denmas masih berdiri di situ saja? Hmm? Apa kata-kata saya kurang jelas? Kilurah mengusirku. Ya, saya mengusirmu Denmas Jatmiko. Cepat, angkat kaki dari sini. Tidak, Kilurah. Aku tidak akan pergi sebelum urusanku selesai. Saya tidak mempunyai urusan lagi dengan Denmas Jatmiko. Urusan saya sudah selesai di dalam ketemenggungan. Sekarang, cepat, pergi dan mas. Tidak, Kilurah. Loh, aku tidak akan pergi. Kalau begitu saya akan memaksa ten Mas Jadmiko pergi. Sekalipun sudah beberapa kali disuruh pergi, namun Jadmiko tetap berdiri tegar di tempat semula. Bahkan sedikit pun dia tidak menggeser letak berdirinya. Kilurah Jatisari menjadi kesal. Dia merasa diremehkan. Ya, memang saya hanya seorang lurah, dan Mas. Tapi lurah itu juga manusia. Bisa tersinggung hatinya, bisa terbakar jiwanya, bisa marah dan melakukan apa saja. Tapi aku datang kemari tidak untuk menyinggung perasaanmu atau menyakiti hatimu, Kilura? Saya tidak mau tahu. Saya hanya tidak ingin melihat Denmas Jatmiko berdiri di halaman pondok saya. Denmas Jatmiko mau pergi atau tidak? Hmm? Aku baru akan pergi. Kalau urusanku sudah selesai, Kilura. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Jangan memaksa saya berlaku kasar, Denmas. Saya juga bisa kasar. Bahkan saya bisa berlaku sangat kasar. Kalau Denmas tetap berdiri di situ, jangan salahkan Kilurah Jati Sari. Eh, eh, jangan Ki, jangan. Aduh, sudahlah, sudah. Kok malah ribut-ribut di sini tuh? Eh, masuk kamu Nyi, masuk. Biar urusan ini ku selesaikan sendiri. Ini urusan laki-laki. Jangan Kilurah, jangan. Hah? Mengapa kita tidak mengalah saja? Sudahlah Denmas Jatmiko. Mengapa Denmas masih datang juga ke pondok kami? Kasihanilah kami, kawulo cilik dan mas. Biarkanlah kami hidup dengan tenang. Kami tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Kami sudah biasa hidup sederhana. Bahkan, seringkali kami hidup susah. Tapi kami tidak pernah merasa susah seperti sekarang ini, Denmas. Ah, sudahlah, Denmas. Lebih baik Denmas segera pergi. Nanti kalau terjadi apa-apa, malah semuanya akan menanggung akibatnya. Kami memang orang kecil, dan Demas. Wong cilik. Tapi wong cilik kalau diinjak-injak terus, pasti akan melawan. Apalagi ini menyangkut harga diri saya sebagai seorang bapak. Apapun yang akan terjadi, kalau perlu taruhan nyawa, saya akan menghadapinya kalau itu demi membela anak. Denmas tidak bisa merebut Setio Ningsih dari tangan Kilurah Jatisari. Sampai kiamat pun tidak akan bisa. Kecuali Kilurah Jatisari sudah masuk ke liang kubur. Kasihan gendok Setio Ningsih Denmas. Ah. Sekarang bocah itu hidupnya susah. Tidak pernah tersenyum ataupun gembira seperti dulu lagi. Bahkan belum lama dia sakit. Badannya sampai kurus. Ah, sudahlah Den Mas, jangan ganggu kami lagi. Jangan ganggu gendut Ningsi. Lagi pula Den Mas Jatmiko seorang priai. Dan Mas bisa memperoleh pasangan hidup yang lebih serasi. Dan Mas bisa memperoleh gadis yang lebih cantik, yang lebih sesuai untuk dijadikan istri. Saya mohon, Den Mas, saya mohon, dan Mas jangan mengganggu kehidupan kami lagi. Kami sudah tidak tahan, dan kami kami tidak mau kehilangan anak kami. Pokoknya kalau menginginkan Setioning sih, langkai dulu mayat Sawung Joyo. Hadapi dulu Kilurah Jatisari. Ayo, Jatmiko, sekalipun masih muda usia, Bukankah kamu juga seorang laki-laki? Huh? Kalau kamu benar-benar mau mengambil Setio Ningsih untuk kamu jadikan istri, jajal dulu, Sawung Joyo. Kita berhadapan sebagai laki-laki. Saya tidak peduli siapa kau, Jatmiko. Saya tidak mau lagi melihat keluargamu. Saya tidak gentar berhadapan dengan Tumenggung Jayeng Loko. Kalau itu untuk membela kepentingan Setionesis. Ayo, Jatniko, tunjukkan bahwa kamu juga seorang laki-laki. Di mana sifat laki-lakimu, Jatniko? Ayo! Kamu kehidup keliruan Dengar, aku datang kemari. Tidak ada sangkut pautnya dengan Setioneksi. Lalu? Iya. jadi aku tidak perlu melayani tantanganmu. Aku datang tidak dengan sikap bermusuhan. Aku datang hanya untuk minta maaf atas kata-kata orang tuaku semalam. Jadi, Kilurah jangan salah paham. Kalau aku tidak mau melayani Kilurah, tidak mau menyambut tantangan Kilurah, bukan karena aku takut. Aku hanya ingin melihat persoalan ini dari sudut yang benar. Terus terang, Aku sangat menyesalkan atas apa yang dikatakan orang tuaku semalam. Mereka tidak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu kepadamu, Kilura. Aku benar-benar menyesal dan merasa malu sekali. Itulah sebabnya aku menyusulmu ke Jatisari. Aku tidak punya urusan yang lain. Aku datang dengan maksud baik, dengan niat baik. Tapi kalau Kilura menanggapinya secara lain, terserah. Itu urusan Kilura sendiri. Aku tidak mau tahu. Ya, aku kira cukup. Maaf, karena aku terpaksa mengganggu Kilura dan Nyilura. Dan kalau memang Kilura dan Nyilura tidak mengharapkan kehadiranku lagi di sini, baiklah. Aku tidak akan menginjakan kakiku lagi di tempat ini. Selesai berkata, Jatmiko melompat ke atas punggung kudanya. Tapi dia tidak langsung pergi. Dia duduk dengan tegar di atas kuda sambil menatap Kilurah Jatisari yang masih berdiri bersebelahan dengan istrinya. Aku tidak akan merebut Siti Oningsi, Kilurah. Aku bukan rampok, bukan maling, bukan penculik. Aku jatuh Jatmiko. Dan aku tidak akan pernah merebut anak gadismu. Tapi kamu nanti yang akan datang untuk menyerahkannya kepadaku. Ya, ya, ya. datang hanya untuk minta maaf atas kata-kata Gusti Temenggung dan Dora Putri. Sudah nih, aku melihat persoalan ini semakin kawat. Kita harus cepat-cepat mengatasinya. Sekarang siapkan perbekalan, ya. Aku mau menjemput Genduk Setioningse ke Sumber Jati, kemudian langsung ku bawa pergi ke Kali Blongkeng. Apa tidak sebaiknya kamu istirahat dulu, Kilura? Hmm? Hampir semalaman kamu pergi berkuda. Ayo, istirahat saja dulu nanti sore atau besok pagi baru menjemput gendut Ningsi. Ah, tidaknya. Aku harus berangkat sekarang juga. Aku tidak ingin semuanya terlambat. Menjelang tengah malam, Kilurah Jatisari tiba di pondok kediaman Kiraksana Wolo. Setio Ningsi yang sudah tidur segera dibangunkan. Sri Gondang ikut bangun mereka lalu duduk di ruangan tengah. Kilurah segera mengutarakan maksudnya, ingin membawa Ningsih ke desa Jelas di aliran Kali Blongkeng. Semula Ningsih menolak, tapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya dia menerimanya juga, walaupun dengan syarat. Syaratnya ialah dia mau pergi asal ditemani Sri Kondang. Uh, Jangan begitu, Tuan Bu. Masa harus sama Sri Kundang Kasihan dia. Dia tidak pernah pergi jauh-jauh. Tidak pernah berpisah dengan orang tuanya. Sudahlah, sendirian saja. Ya? Tidak, Pak. Hmm? Aku takut sendirian. Kalau tidak sama-sama Sri Gondang, aku tidak mau pergi. Susah kalau begini. Bagaimana Rekso? Dia mau pergi yeah. kalau ditemani Sri Kondang. Padahal tempatnya jauh sekali. Iya, iya, iya. Memang di sana aman. Tempatnya tidak mudah dicapai orang. Tapi jauhnya itu. Iya, iya. Kita tidak mungkin menengoknya seminggu sekali. Kalau aku tidak apa-apa, Kang Lura. Tapi ya, bagaimana, Tony? Terserah anak saja, Kang. Kalau Sri Gondang mau, Ya biar saja Kasihan jenis Setioningsi. Nanti di sana dia kesepian, tidak punya teman. Uh, sebenarnya aku agak khawatir Kang Lurah. -hmm. Soalnya di sana banyak laki-laki. -hmm. Lagi pula mereka itu kawanan rampok. Nah, rampok kan biasanya bertindak kasar, Kang Lurah. Soal itu aku yang bertanggung jawab, Rekso. Hmm. Walaupun mereka rampok, tetapi pemimpinnya adikku sendiri. Sawung Rono tidak berani kurang ajar padaku. Dia tidak akan berani main-main. Kalau begitu ya sudah. Jadi sekarang aku merasa tenang. Ah, bagaimana Andu Sri Gondang? Hmm? Kamu mau menemani Mbak Yumu Tio sih pergi ke Kali Blongkeng? <laughs> mau, Pak. Lagi pula kasihan Ningsih kalau di sana sendirian. Wah, terima kasih Induk Sri Gondang. <laughs> Kecil-kecil sudah bisa mengerti persoalan orang tua kamu. <laughs> terima kasih ya, Iya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri ke-28 yang didukung oleh para pemain. Nanang sebagai Jatmiko, Elsa Surya sebagai Ivan Rose sebagai Nilura, Edi Dosa sebagai Nawolo, Ari Kuritno sebagai Nyirakso, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, dan Asdi Sukastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana akhir dari kisah perjalanan cinta antara Raden Mas Jatmiko dan Setioningsi? Dan apa yang akan terjadi setelah Setioningsi diungsikan ke tepian Kali Blongkeng di Desa Deles yang jauh? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.